Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab <clears throat> Al-Fusul fi Siratul Rasul, pasal-pasal di sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala <clears throat> tentang terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi ya yang banyak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Ya dengan cara bunuh yang bagus. Berikutnya faslun, semuanya beliau pasal akan menyebutkan perang yang besar berikutnya. <clears throat> perang yang Allah Subhanahu wa taala mencoba kaum mukminin. Demikian juga <clears throat> sebagai bukti apa yang Allah sebutkan batil kal ayam nudawiluha bainan nas dan demikianlah hari-hari kami bergilirkan di antara manusia kadang menang, kadang kalah, kadang senang, kadang sedih, dan demikian tidak bisa lepas dari itu. Dan ayat yang lain disebutkan wal akibatul mutakin. Akibat akhir dari semuanya itu kemenangan untuk orang-orang yang beriman. Kemenangan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian. Tapi namanya kekalahan kadang dialami. Bahkan para sahabat, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di sini oleh beliau batu Uhud, perang Uhud. <clears throat> Sebutkan pembahasan lebar panjang lebar Fathul Bari, demikian juga <clears throat> Syirah Ibn Hisham dan sebagainya. Wala Rabbuna Ta'ala yastamilu ala ghazwati Uhud mukhtasarah. Melingkupi atau membahas tentang perang Uhud secara ringkas. Wahya Adun dan dia itu adalah kejadian imtahanallahu azza wa jalla fiha ibadahu al-mu'minin. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian di dalam perang tersebut hamba-hambanya beriman para sahabat, orang-orang yang terpilih. waktabarohum demikian juga menguji mereka <clears throat> menguji menyeleksi ya demikian juga memberikan ujian wa may yasafiha bainal mu'minin wal munafikin Allah Subhanahu wa taala pisahkan di dalam perang tersebut antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik wa dzalika anna quraisyan hina qatala Allah saratahum bi badr ya demikian itu sesungguhnya Quraisy ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Pemimpin-pemimpin mereka di perang Badar bahkan disebutkan meninggal 70 orang. Orang-orang Quraisy pembesar-pembesar mereka kalah mereka total di perang Badar. <clears throat> Wa usibu min musibatin lam takun lahum fi hisabin. Mereka tertimpa dengan musibah yang tidak pernah terbetik pada diri mereka. Tidak pernah terhitung kerugiannya. <clears throat> Wa ra'asa fihim Abu Sufyan bin Harb. Mereka menunjuk ya Abu Sufyan bin Harb di kalangan mereka orang-orang Quraisy ya menjadi pemimpin. Kenapa? Karena apa yang ditunjuk Abu Sufyan sebagai pemimpin jadikan rois kepala dari orang-orang kafir Quraisy li adami wujud akabirhim karena tidak ada lagi ya pembesar-pembesar mereka sudah mati di perang Badar Abu Jahal dan sebagainya mati di situ Karena demikian orang menjadi pemimpin karena karena tidak ada lagi yang lain sudah mati semua maka ditunjuk orang itu Kadang-kadang orang itu memang lebih hebat cuma dulu tidak ini tidak terlihat atau mungkin tertutupi dengan orang lebih terkenal dan sebagainya. Maka mereka pun menunjuk Abu Sufyan Yahya menjadi seorang sahabat Rasulullah ini. Ya, sebagai seorang pemimpin. Karena tidak ada lagi pemimpin yang besar di antara mereka. Wajah kama karena ila atrafil Madinah Dan Abu Sufyan ini pergi sebagaimana kami telah sebutkan menuju atrafil Madinah di pojok Madinah, yakni dari Mekah sampai ya datang di pojoknya Madinah. Ya, sudah mau masuk Madinah ini. ke Ghazwati Sawik di perang Sawik. Dia sudah melakukan apa uji coba dulu. Abu Sufyan ini. Ya oh, pemberani dan sebagainya sampai mau mendekati Madinah. Walam yanal ma fi nafsi dan belum sampai apa yang ada di hati dia. Keinginan dia belum belum terpenuhi, belum tercapai. Syara'a yujame Quraisyan maka dia pun mulai untuk mengumpulkan orang-orang Quraisy wa yu'allibu <clears throat> wa yu'allib demikian juga mengumpulkan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin mengumpulkan demikian juga yakni memberangkatkan ya pasukan-pasukan untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin fajama'a koriban min salasah alf maka dia pun mengumpulkan hampir mendekati 3000 min Quraisy dari orang-orang Quraisy <coughs> wal khulafa khulafa itu halif yakni suku-suku yang menjadi sek, ya, sekutunya ya suku-suku atau kabilah-kabilah kalau sekarang mungkin negara-negara yang menjadi sekutunya ya pendukung-pendukungnya wal habis sebutkan habis itu adalah nama gunung ya di bagian e, rendah Mekah dataran rendahnya dari Mekah itu ada gunung namanya Habsyi, Habashi. Ya, dia pun mengumpulkan juga ah, ini Ahabis, ya, ini sekutu-sekutu dia yang dari Ahabis ini, daerah gunung sekitar situ. Wajah bin Isaim juga bersama dengan itu 3000 orang dari Quraisy, Khulafa dan Ahabis juga mereka mendatangkan perempuan-perempuan mereka ala yafiru agar mereka itu tidak lari, malu karena di belakang ada perempuan yang mengejek-ngejek. Berarti dipakaikan rok atau pakaian-pakaian perempuan untuk mengejek mereka. Ya demikian caranya gitu. Ya, supaya mereka tidak lari, di belakang diletakkan perempuan-perempuan supaya mereka malu. Suma bala bihim nahwal Madinah. Kemudian ya Abu Sufyan ini sebagai pemimpinnya, ya, komandannya datang bersama dengan teman-temannya ini menuju ke arah Madinah. Ya, demikian. <clears throat> Panasala qariban min Jabal Uhud, maka dia pun turun mendekati Gunung Uhud. Bimakan yukalulahu di suatu tempat diberi nama dengan Ainain, namanya Ainain. Sebab Ainain itu adalah gunung yang kecil yang terletak janubi Makbarah Syahid Sawada Hamzah radhiyallahu anhu. Ini gunung yang kecil yang terletak di sebelah selatan <clears throat> dari kuburannya Hamzah radhiyallahu anhu. Sekarang ini diberi nama dengan Gunung Aromah kata rumah ini. Jadi dia berhenti di situ. Orang-orang Quraisy. Wadali fi Syawal minas sanah asalisah. Dan perang ini terjadi di bulan Syawal di tahun yang ketiga Hijriah. Selama di sini subhanakallah wa yang tiga an la ilaha illa anta <clears throat>